Ikhwani fid din wa abna'i fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah wa biidznillah taala kita melanjutkan pembahasan kita pada hadis yang ketiga dari kitab Siam berkata Al-Imam Ibn Hajar rahimahullah taala wa ani wa ani Ibn Umar radhiyallahu taala anhuma qala سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غم عليكم فاقدروا له متفق عليه ولمسلم فإن أغمي عليكم فاقدروا له ثلاثين وللبخاري فأكمل العدة ثلاثين وله في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه فأكمل عدة شعبان ثلاثين dari Abdullah bin Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhuma beliau berkata, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila kalian melihat hilal fasumu maka berpuasalah dan apabila kalian melihatnya berbukalah fa in ghumma alaikum faqduru lahu jika terhalangi atas kalian maka kadarkanlah Hadis ini dalam Bukhari Muslim. Jadi ini lafaz dalam Bukhari Muslim. Wali Muslim dalam lafaz Imam Muslim saja fa in ughmi alaikum faqdur lahu 30. Jika terhalang atas kalian maka kadarkanlah bulan yakni untuknya yakni Sya'ban kadarkanlah menjadi 30 nah menyempurnakan Syaban menjadi 30. Dalam riwayat Bukhari, fa akmilul iddata 30. Sempurnakanlah hitungan bulan itu 30, maksudnya bulan Syaban. Walahu fi hadis Abi Hurairah dalam lafaz Bukhari juga dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, fa akmilu iddata Syaban 30. Sempurnakanlah bilangan Syaban menjadi 30. Nah, jadi kalau kita perhatikan lafat-lafat hadis tersebut semua saling menguatkan. Ya, bahwa berpuasa yaitu apabila kalian melihat hilal, ru'yatu hilal. Begitu pula berbuka. Yani berpuasa berarti mengawali Ramadan. Ya. Maka mengawali Ramadan berpuasa itu dengan ru'yah hilal Demikian pula wa idza ra'aitumuhu faftiru. Apabila kalian melihat bulan ru'ya hilal, melihat hilal, berbukalah. Maksudnya ini di Syawal untuk Idul Fitri. Ya. Nah, berarti berpuasa di Ramadan itu dengan ru'ya hilal. Berbuka di hari Syawal Idul Fitr juga dengan ru'ya hilal. Ya, ini dalam Bukhari Muslim. Fa in ghummi alaikum faqdurulahu. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan kalau terjadi kekaburan ada halangan atas kalian terhalang untuk melihat hilal faqdurulahu maka kadarkanlah bulan Sya'ban itu. Ya, maksudnya sebagaimana dalam lafaz Muslim saja dan juga dalam lafaz Bukhari saja perbedaan lafaz yang dimaksud fakdurulahu adalah kadarkanlah bulan Syaban, yakni sempurnakanlah bulan Syaban menjadi 30. Ya, kalau terhalangi. Berarti begitu juga di Ramadan. Kalau terhalangi melihat hilal di bulan Syawal, berarti kadarkanlah Ramadan itu menjadi 30. Yaitu sama, ya. Nah, berkata Syarih rahimahullah taala yang pertama al-mufradat, kosakata hadis ini idza ra'aitumuhu ay hilal Ramadan. Apabila kalian melihat hilal Ramadan, ya maka berpuasalah. Wa idza ra'aitumuhu apabila kalian melihatnya, yakni yang kedua, ini melihatnya fa'aftiru berbukalah ay hilal Syawal. Ya. Maksudnya apabila kalian melihat hilal Syawal, maka berbukalah untuk menegakkan Idul Al-Fitr. Fa in gumma ay khafi alaikum bisababi hailin yahulu duna ru'yati duna ru'yatihi min ghaimin aw nahwihi. Ya. Apabila gumma, gumma artinya ughmiya, khafiya. Ya, terkaburkan atas kalian. Terhalangi atas kalian. Apakah dengan sebab kabut atau yang semisalnya? ya nah maka jika terhalangi atas kalian faqduru lahu kadarkanlah untuknya ay fa'akmilu iddata sya'ban 30 yauman maksudnya sempurnakanlah hitungan sya'ban itu menjadi 30 hari kemudian berpuasalah mengawali Ramadan وَكَذَلِكَ إِذَا idza عَلَيْكُمْ 'alaikum hilal أَكْمِلُوا عِدَّةَ iddat Ramadan يَوْمًا ثُمَّ أَفْتِرُوا Demikian pula sama kalau terhalangi atas kalian melihat hilal bulan Syawal maka sempurnakanlah hitungan Ramadan menjadi 30 hari. Kemudian berbukalah sebagai satu Syawal dengan menegakkan Idul Fitr Nah, maka hadis ini sangat jelas barakallahu fikum dalam Bukhari Muslim. Ya. Dalam lafaz Muslim saja itu dari hadis Ibnu Umar juga ya Ibnu Khattab radhiyallahu taala anhuma lafadznya ugmiya alaikum ai ugmiya ai sutira al hilal ankum ya bisababi ghaimin au nahwihi terhalangi hilal dari kalian dengan sebab kabut atau yang semisalnya dalam lafaz Bukhari saja, ai min hadis Ibnu Umar, juga dari hadis Ibnu Umar, Ibnu Khattab radhiyallahu taala anhuma. Ya, itu lafadznya fa akmilul iddata 30. Sempurnakanlah bilangan bulan itu menjadi 30 yakni Syaban. Juga dalam lafaz Bukhari yaitu dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu ya fa akmilul iddata Sya'ban disebutkan langsung sempurnakanlah hitungan Syaban. Ya. Jadi di sini menguatkan bahwa yang dimaksud penyempurnaan bulan ya sebelum Ramadan itu adalah bulan Syaban. Nah, berarti demikian pula pada Ramadan untuk menyempurnakan mengaw, apa untuk uh, mengawali awal daripada bulan Syawal jika terjadi kabut maka sempurnakanlah bilangan Ramadan menjadi 30. Nah, kemudian al bahath yang kedua pembahasan hadis ini berkata Syarih rahimahullah, hadal hadithu aslun 'azimun min usuli taisiri syariati wa raf'il haraj 'anil muslimin." Hadis ini adalah ya dasar yang sangat agung dari dasar-dasar syariah di dalam kemudahan ya memudahkan umat ini. Syariat ini mudah, ya tidak mempersulit mengangkat kesempitan dari kaum muslimin. Naam, wa ma'a anna sauma ruknun min arkanil Islam, fa inna Allah Ta'ala lam yalzamil muslimin aw lam yulzimil muslimin bis-saumi illa bi ru'yatil hilal aw ikmali iddati Sya'ban 30 yawman. Nah, kita ketahui bahwa puasa itu adalah rukun dari rukun-rukun Islam maka Allah Subhanahu wa taala tidak mengharuskan kaum muslimin ya dalam berpuasa Ramadan itu illa bi ru'yatil hilal ya tidak diwajibkan kecuali dengan ru'ya hilal atau menyempurnakan bilangan Sya'ban menjadi 30 hari. Nah, maka demikian syariat Allah taala memudahkan kaum muslimin, tidak mempersulit ya melihat hilal atau jika tidak maka sempurnakan Syaban menjadi 30. Wa hadhihi la yukhtassu bi ma'rifatiha ya qaumun duna qaumin wala asrun duna asrin wala misrun duna misrin. Ya, perkara ini syariat yang mudah ini dalam menentukan awal Ramadan begitu pula Syawal ya ini mudah dan Allah Ta'ala tidak mengkhususkan suatu kaum saja tanpa kaum yang lain yang bisa mengetahuinya tidak pula satu masa tanpa masa yang lain atau negeri tanpa negeri yang lainnya ya artinya semua bisa mengetahui ya dan mengawali dari awal Ramadan ataupun Syawal dan yang lain-lainnya nah semua bisa mengetahuinya dengan ru'yah hilal ya atau menyempurnakan bilangan bulan menjadi 30. Waqad ja'a fi hadis Ibnu Umar al-muttafaq alaihi dan telah datang dalam hadis Ibnu Umar di atas yang disepakati oleh Bukhari Muslim rahimahumullah fa in gumma alaikum jika terhalang atas kalian dan juga dalam hadis Imam Muslim fa'in ughmi alaikum jika terhalangi atas kalian dalam lafaz Bukhari juga demikian fa'in ghubbiya alaikum jadi lafaznya beda ghubbiya alaikum ini juga ada lafaznya dalam Sahih Al-Bukhari maknanya semua sama yaitu jika terhalangi atas kalian melihat hilal wa kulluha tuaddi ma'nan wahidan kama annahu ja'a fi hadis Ibnu Umar al-muttafaq alaihi faqduru lahu wa fi lafdhi li muslim faqduru lahu 30 wa fi lafdhi lil wa fi lafdhi lil bukhari fa akmilu al iddata 30 wa fi lafdhi lil bukhari min hadits abi hurairah fa akmilu iddata sya'ban 30 wa hadhihi al alfaz yufassiru ba'daha ba'dan fa hiya bi ma'nan wahid Naam jadi semua lafaz-lafaz di atas ya menunjukkan makna yang sama. Ya, satu makna yaitu jika terhalangi atas kalian maka sempurnakanlah bilangan Syaban menjadi 30. Nah, ya jadi semua lafaz-lafaz itu menafsirkan sebagiannya pada sebagian yang lain. Satu makna. Walidali kalam yajtami lafdhani minha fi riwayatin wahida wa kulluha tuakkidu anna al-Islam yuharibu at-tanattu' wa yarghabu fi as-suhulati wal yusr walidhalika kana al-fitr yawma yuftirun nas wal adha yawma yadhan nas ala haddi kaulih ta'ala wa ma ja'ala alaikum fid dini min haraj. Oleh karena itu di lam yashtami lafdhan ya tidak ada dua lafaz dari hadis-hadis di atas yang berkumpul ya dalam satu riwayat ya melainkan lafaznya berbeda-beda yang semua itu menekankan kepada kita semua bahwa Islam agama yang muda dan memerangi tanaktu ya berdalam-dalam ya memberat-beratkan diri Islam memerangi hal tersebut wa yarghabu fi suhulati wal yusr bahkan Islam ya mengajak kepada kemudahan ya oleh karena itu dalam hadis yang lain Rasulullah SAW menyebutkan bahwa al-fitr itu yauma yuftirun nas Berbuka itu adalah hari berbukanya manusia jamaah. Beradha berkurban juga adalah hari berkurbannya manusia. Ya. Ini menunjukkan barakallahu fikum kemudahan Islam. Ya. Bahwa dalam berpuasa, dalam berbuka, berfitur dan juga beradha ya semua itu mudah dilakukan oleh manusia. Ya, sehingga ketika mereka manusia, jamaah di dalam jamaah, ya, pemerintah atau penguasanya, mereka menegakkan puasa, maka berpuasalah bersama manusia. Ketika mereka menegakkan Idul Fitr, maka berfitrlah bersama mereka. Begitu pula dalam Adha. Ya. Di sini barakallahu fikum menunjukkan apa kaidah berdasarkan firman Allah taala wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj bahwa Allah tidak menjadikan atas kalian dalam agama ini kesempitan kesulitan ya juga Allah azza wa jalla berfirman ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min haraj tidaklah Allah menginginkan untuk kalian kesulitan atau kesempitan nah walaqad kana min asbabin hirafi ba'd at-ta'if 'an dinillahi huwa tanattu' alladhi sorofahum anid dinil haq wa ab'adahum anil manhajil mustaqim benar-benar sungguh sebab-sebab penyimpangan dari sebagian kelompok dari agama Allah taala atau dalam beragama adalah karena sebab tanattu berdalam-dalam memberat-beratkan diri yang kemudian memalingkan mereka dari agama Allah yang hak menjauhkan mereka dari manhaj yang lurus karena sebab tanattu tersebut yaitu berdalam-dalam dan memberatkan diri. Naam. Walidzalika kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusi rusulahu bitaisir wa yanhahum 'anit ta'sir. Oleh karena itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan utusan-utusan beliau dalam berdakwah ya di Yaman di Habasyah nah maupun di tempat yang lainnya Rasulullah SAW selalu mewasiatkan untuk memberi kemudahan dan melarang mereka ta'sir, mempersulit atau mempersempit. Fakana yaqulu lahum maka diantara sabda beliau alaihi salatu wassalam nah ini kepada dua sahabat ya atau kepada para sahabat dalam lafaz yassira wa la tu'assira. Kalian berdua mudahkanlah dan jangan mempersulit. Dalam lafaz yassiru wa la tu'assiru. Mudahkanlah kalian, jangan kalian mempersulit. Nah, para fikum. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan dalam sabda beliau ketika mengutus sahabat untuk berdakwah, basyiru wa la tunaffiru wa yassiru wa tu'assiru. Berilah berita gembira, jangan kalian melarikan manusia dari kebenaran, mudahkanlah dan jangan mempersulit. Nah, dalam uh, apa? Dalam sempurnaan hadis wata eh, wa tatawwa ya wala takhtalifa. Nah, saling saling mengertilah ya saling memahamilah di antara kalian dan jangan berselisih. Ya, itu khusus Rasulullah SAW menasihatkan pada dua sahabat yang diutus, Abu Musa al-Asy'ari ya dan sahabat yang lainnya. Nah, barakallahu fikum uh, untuk berdakwah di negeri yang lain maka jangan saling mengertilah ya saling memahamilah jangan kalian berselisih nah ini khusus ya wasiat Rasulullah SAW walhasil para kalafikum dinul Islam adalah din al-yusr ya din yang mudah agama yang mempermudah dan tidak mempersempit mempersulit nah maka demikian pula di dalam hal persyariatan ya Ramadan dan yang lainnya Syawal ya dan seluruh bulan-bulan yang ada itu mempermudah barakallahu fikum tidak memberatkan sebagaimana yang di zaman sekarang ya yang dilakukan oleh kaum muslimun. Nah, itu yang diinginkan oleh beliau di sini sebagaimana juga yang telah disinggung oleh Syekh Abdullah Ali Basam rahimahullah ya dan para ulama ahlu Sunnati wal Jamaah di zaman sekarang kaum muslimun dalam hilal ini memberat-beratkan diri ya dengan berbagai macam ya eh, penetapan-penetapan uh, penetapan -penetapan yang tidak ditetapkan di dalam sunnah Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Nam, harus dengan sekian derajat, sekian persen apa Barakallahu fikum harus sepakat seluruh manusia kebanyakannya melihat baru ditetapkan ini memberat-beratkan diri ya padahal hadis-hadis Rasulullah SAW itu sangat jelas menetapkan bulan itu sangat mudah ya dan tidak ada kesulitan di dalamnya melihat jika tidak melihat maka sempurnakan Syaban menjadi 30. Selesai barakallahu fikum. 6 <clears throat> ya dan khususnya bagi para nelayan para pelaut mereka telah memiliki uh, kebiasaan tajrubah dalam melihat bulan ya sehingga ketika di antara mereka kaum muslimun yang menegakkan sholat mempersaksikan melihat bulan maka cukup ya untuk diterima ya satu orang itu cukup yang adil yang bertakwa kepada Allah apalagi dua orang tiga orang cukup barakallahu fikum untuk menetapkan bulan sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam nah barakallahu fikum maka agama Allah tidak boleh dipersulit dipersempit diberat-beratkan ya karena ini datang larangannya secara khusus Naam. Termasuk memberat-beratkan diri adalah ya apa yang banyak dilakukan oleh kaum muslimun dalam masalah ini ketika pemerintah menetapkan hilal ya menetapkan hilal maka individu-individu dari sebagian mereka uh, apa menyelisihi ya penguasa tersebut atau negerinya tersebut untuk kemudian memberat-beratkan diri melihat sendiri ya mengkaji sendiri kemudian dia menyelisihi kebanyakan atau e, menyelisihi pemerintahnya atau penguasanya. Nah, ini juga termasuk bentuk ya al-haraj, ya mempersempit barakallahu fikum, maka kita berada di suatu negeri yang negerinya di mana pemerintahnya telah melakukan ru'ya secara resmi ya dan mengutus ya berbagai eh, utusan-utusan uh, di berbagai wilayah. Nah, itu cukup ya untuk kita berpegang dengannya dan mengikutinya. Nah, dan ini tidak bertentangan dengan hadis yang telah disebutkan tadi yang telah disinggung bahwa berpuasa itu adalah hari berpuasanya manusia. Ya, berbuka adalah hari berbukanya seluruh manusia beradha juga demikian. Nah, maka tidak perlu memberat-beratkan diri barakallahu fikum. <clears throat> Taib. Kemudian uh, yang ketiga ma yufiduhul hadis. Ya, faedah dari hadis. <clears throat> Berkata Syarah rahimahullah, faedah hadis yang pertama tarkut tanattu fi dinillah yaitu meninggalkan ya berdalam-dalam memberat-beratkan diri dalam agama Allah. Yang kedua, anna siyama Ramadan yajib bi ru'yati hilal atau ikmal Sya'ban 30 yauman. Bahwa berpuasa Ramadan itu wajib dengan ru'yah hilal atau dengan menyempurnakan Sya'ban menjadi 30. Ini ya, jadi pensyariatan puasa Ramadan itu dengan ru'yah hilal. Sebagaimana juga pensyariatan Syawal Idul Fitri dengan ru'yah hilal jika tidak melihatnya terhalang, sempurnakan Syaban menjadi 30 hari. Di sini dalil ya tidak ada cara ihtiyat sebagaimana yang telah terdahulu yaitu melakukan puasa sehari atau dua hari sebelum Ramadan sebagai bentuk kehati-hatian maka ini termasuk memberat-beratkan diri ya termasuk tanattu oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda dalam hadis sebelumnya faqad aso abal qasim Siapa yang berpuasa dengan hari yang meragukan itu, sehari atau dua hari sebelum Ramadan, sungguh dia telah bermaksiat kepada Nabi kita saw. Alaihi Wasallam Abul Qasim alaihi salatu wassalam. Nah, demikian barakallahu fikum. <clears throat> Kemudian yang ketiga Nah ini ini juga diantara diantara bentuk memperberatkan diri ya menggabungkan ru'yah hilal ya dengan ilmu perbintangan ilmu falak ya tidak ada dalam Al-Quran dalam sunnah Nabi kita saw memerintahkan hal itu yang ada adalah disuruh meruyah ya disuruh meruyah barakalafikum sumu biruyatihi wa aftiru biruyatihi ya faman syahida alaikumus syahr barang siapa yang melihat menyaksikan atas kalian bulan jadi dalam Al-Qur'an dalam sunnah yang disuruh ruya hilal bukan menggabungkan dengan ilmu perbintangan ya oleh karena itu para ulama ahlu sunnah diantaranya Ibnu Taimiyah rahimahullah nah sebagaimana yang dinukilkan juga oleh Syekh Abdul Ali Basam memakai ilmu perbintangan dalam menentukan awal bulan itu bid'ah ya itu tanattu memberat-beratkan diri yang disyariatkan dan ini kemudahan adalah dengan ru'ya hilal. Nah, demikian barakallahu fikum. Kemudian faedah yang ketiga wa annal fitr yathbutu bi ru'yati hilal Syawal au ikmal Ramadan salasina yauman. Juga mengawali Idul Fitri berbuka itu ditetapkan dengan ru'ya hilal Syawal melihat hilal Syawal, jika tidak terlihat menyempurnakan hitungan bulan Ramadan menjadi 30. Nah, demikian barakallahu Kemudian uh, Taib, sebelum kita melanjutkan kita bacakan hadis yang keempat ya dari Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhuma Beliau berkata, "Tara annasul nasul hilal fa akhbartu nabiyya sallallahu alaihi wasallam an in anni ra'aituhu soma wa amara an-nasa bisyamihi." Rawahu Abu Daud wa sahahu Ibnu Hibban wal Hakim. Nah, ini hadis yang keempat dari Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhuma beliau berkata bahwa manusia taro'an taro taro'an nas al hilal saling melihat hilal ya manusia ini para sahabat saling melihat hilal fa akhbartun nabiy sallallahu alaihi wasallam maka aku beritakan kepada nabi sallallahu alaihi wasallam anni raaituhu bahwa aku telah melihatnya Fa fasoma maka nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa dan memerintahkan seluruh manusia berpuasa hadis ini diriwayatkan Abu Daud dan disahihkan Imam Ibn Hibban dan Al Hakim yang menunjukkan barakallahu fikum bahwa menetapkan awal puasa itu cukup dengan satu orang saksi yang adil yang bertakwa kepada Allah jika dia mengatakan telah melihatnya maka diterima berpuasa dan memerintahkan manusia seluruhnya untuk berpuasa demikian yang dilakukan oleh nabi kita sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam hadis yang keempat ini ini juga menunjukkan kemudahan ya Rasulullah SAW tidak kemudian me, mengumpulkan semua manusia yang lain untuk menguatkan ya bahwa e, benarkah Ibnu Umar melihatnya? Apakah kalian semua melihatnya? Tidak. Ya. Selama dia bertakwa kepada Allah, terpercaya, ya, adil, maka diterima beritanya bahwa dia melihat hilal, maka kita berpegang dengannya dan pemerintah atau penguasa memerintahkan seluruh manusia untuk berpuasa dengannya. Nah, demikian syariat Islam barakallahu fikum. Wallahu taala alam bisawab. Kita lanjutkan insyaallah pada pertemuan berikutnya. Nah, melanjutkan syarah hadis yang keempat ini dan uh, sekaligus menukilkan ya pendapat ulama dan perbedaan para ulama di dalam uh, mengawali ya awal Ramadan ataupun Syawal yang dikenal dengan ru'yatul hilal. Nah, apakah masing-masing negeri mengikuti negerinya, pemerintahnya, penguasanya atau ketika ada satu negeri yang melihatnya maka seluruh kaum muslimun boleh untuk mengikutinya di berbagai dunia penjuru dunia ini. Nah, ataukah ya pendapat yang lain yaitu dengan perbedaan uh, matla dengan jarak sekian dan sekian ya maka dihukumi dalam satu matla jika berbeda jaraknya maka dihukumi berbeda matla kita akan bacakan insyaallah taala ya pendapat atau keterangan para ulama terkait dengannya wallahu taala a'lamu bissawab kita tutup dengan kafarah majelis subhanakallahumma bihamdik syadu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh